Roja Radio Dakwah Ahlussunnah wal Jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwat Islam para pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada. Alhamdulillah sebagaimana yang telah kami sampaikan tadi, pada malam hari ini kita sudah tersambung dengan Alustad Firanda Hafizullah Ta'ala langsung dari kota Madinah Nabawiyah pada malam hari ini kita memasuki pembahasan hadis yang kedua dari hadis Arba'in Nawawi ya.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 oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada sore hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk kembali mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan pelajari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah pada sore hari ini atau malam hari di Jakarta kita telah sampai pada pembahasan hadis yang kedua yaitu hadis yang sangat panjang, hadis yang agung yang sangat panjang yang dikenal dengan hadis Jibril alaihissalam yang dimana dikisahkan bahwasanya Jibril datang kepada Rasulullah saw Alaihi Wasallam kemudian bertanya kepada Nabi saw Alaihi Wasallam tentang beberapa pertanyaan yang berkaitan tentang iman. Yang kemudian di akhir hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hada Jibrilu atakum yuallimukum dinakum." Rasulullah menjelaskan bahwasanya Jibril alaihissalam tadi yang datang tadi adalah Jibril yang dia datang kepada kalian untuk mengajarkan kalian tentang agama kalian. Dan pembahasan nanti tentang mas masalah hadis Jibril berkaitan tentang masalah iman. Kita akan fokuskan tentang masalah iman. Uh, oleh karena itu, ikhwani fillah wa akhwati fid din azani Allah wa iyyakum. Para pendengar radio Roja yang rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk kesempatan kali ini saya akan memberikan mukaddimah yang menjelaskan tentang pentingnya iman yaitu saya akan menjelaskan tentang permisalan yang dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam antara seorang mukmin dengan pohon korma. Para pendengar radio Raja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwasanya di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan tentang perkara iman, perkara tauhid dengan penjelasan yang sangat gamblang. Karena kenapa? Karena kebutuhan atau hajah kebutuhan manusia tentang penjelasan tentang tauhid kebutuhan manusia akan jelasnya iman itu benar-benar sangat mendesak. Dan kita tahu bahwasanya di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala semakin ada satu perkara yang semakin dibutuhkan oleh manusia, maka Allah semakin menyediakan perkara tersebut. Sebagaimana hal ini dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa. Kita lihat bahwasanya kebutuhan manusia, contohnya kebutuhan manusia terhadap makanan sangatlah besar. Namun kebutuhan manusia terhadap air lebih daripada kebutuhan manusia terhadap makanan. Dan terlebih lagi, kebutuhan manusia terhadap udara lebih lagi mendesak daripada kebutuhan manusia terhadap air dan makanan. Oleh karena itu, kalau kita perhatikan keberadaan air lebih banyak jumlahnya daripada keberadaan makanan. Kenapa? Karena kebutuhan manusia terhadap air lebih lebih banyak. Seorang manusia butuh kepada makanan. Namun seandainya dia tidak makan ya selama e, seminggu mungkin dia masih kuat meskipun mungkin tertimpa sakit akan tapi mungkin masih hidup. Tapi seandainya se seorang manusia tidak minum ya itu lebih berat bagi dia. Tidak minum lebih berat daripada dia daripada dia tidak tidak makan. Dia akan lebih cepat mati kehausan daripada mati kelak kelaparan. Oleh karena itu, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan wujudnya air ya lebih banyak daripada wujudnya makanan. Kemudian kalau kita perhatikan ternyata kebutuhan manusia terhadap hawa, terhadap udara itu lebih banyak lagi daripada kebutuhan mereka, kebutuhan manusia terhadap makanan dan minuman. Oleh karena itu keberadaan udara lebih banyak Allah sediakan daripada wujud air dan makanan. Di mana saja kita bisa menghirup udara. Di mana saja kita bisa menghirup udara. Berbeda dengan makanan, kita harus mencari. Demikian juga air, kita harus mencari. Tidak di mana-mana terdapat makanan dan tidak di mana-mana terdapat terdapat air. Adapun udara Allah sediakan di mana-mana. Kenapa? Karena kebutuhan manusia terhadap udara sangat besar. Jika seandainya manusia itu ya disuruh tidak bernapas lima menit saja sudah mungkin KO. Apalagi sampai satu jam tentu bisa meninggal dunia. Kalau tidak minum satu jam, tidak makan satu jam, sudah biasa. Mungkin tidak minum dua hari masih kuat. Tetapi kalau tidak bernapas, hilang udara, sehingga tidak bisa bernapas selama satu jam, mungkin sudah meninggal dunia. Oleh karena itu di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala sifat hikmah Allah Subhanahu wa taala Allah menyediakan kebutuhan udara lebih banyak daripada air dan makanan. Demikian juga tatkala Allah Subhanahu wa taala mengetahui bahwasanya Manusia sangat butuh dengan namanya iman. Dan dia tidak akan bisa hidup dengan hidup yang tentram kecuali dengan keimanan. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang keimanan tersebut dengan penjelasan yang sangat gamblang, yang sangat lugas dan sangat jelas. Allah mempunyai memiliki uslub-uslub, memiliki metode-metode yang banyak dalam menjelaskan tauhid dan dan dalam menjelaskan keimanan. Adapun yang akan kita bahas pada pertemuan kita kali ini yaitu salah satu metode yang digunakan oleh Allah baik dalam Al-Qur'an atau digunakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang penjelasan tentang iman yaitu metode permisalan. Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan hal ini dalam Al-Qur'an kata Allah Subhanahu wa taala wa tilkal amsalu nadribuha linnas. Demikianlah perumpamaan-perumpamaan yang kami buat untuk manusia wa ma yaqiluha ilal alimun dan tidaklah bisa memahaminya kecuali orang-orang yang berilmu. Ini adalah has, ini adalah dorongan bagi kita, anjuran bagi kita untuk memahami permisalan-permisalan, perumpamaan-perumpamaan yang Allah buat dalam dalam Al-Qur'an. Karena di balik perumpamaan-perumpamaan tersebut ada hikmah, ada pelajaran dan dengan perumpamaan lebih mudah untuk mengenal, lebih untuk lebih mudah untuk dipahami oleh para pendengar. Khon fil azan ya Allah wa iyyakum dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dalam sahihnya bahwasanya Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu berkata kunna 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala akhbiruni bi syajaratin tushbihu al-muslim Kata Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, tatkala kami sedang di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada kami, berkata kepada kami, "Akhbiruni bi syajaratin tushbihul muslim." Kabarkanlah kepadaku tentang sebuah pohon yang mirip dengan seorang muslim. Dalam riwayat yang lain, kata Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, "Kuntu 'inda an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa ya'kulu jummaran." Suatu saat aku sedang berada di sisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Nabi tatkala itu sedang memakan jumar. Jumar itu adalah jantung pohon korma. Kalau kita di Indonesia ada namanya jantung pisang, pohon pisang di uh, Arab ini pohon korma itu juga ada jantungnya. Jantungnya terletak di bagian kalau di batang korma itu bagian atas, di bagian dalam batang korma. Jika seandainya jantungnya itu diambil maka korma itu akan mati. Dan jantung korma itu merupakan makanan yang paling lezat yang terdapat pada batang korma. Tatkala itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang memakan jumar, sedang memakan jantung korma. Tiba-tiba Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, Minas syajari syajaratun karajulil mu'min. Kata Rasulullah SAW, di antara pohon-pohon ada sebuah pohon yang seperti seorang mukmin. Dalam riwayat yang lain kata Rasulullah SAW, Inna mina syajari lama barakatuhu kabarakatil muslim. Sungguhnya di antara pohon-pohon, ada sebuah pohon yang berkahnya seperti berkah seorang muslim. Kemudian kata Rasulullah SAW, Fa'akhbiruni. Mahia, kabarkanlah. Wahai para sahabatku, fahadithuni mahia. Kabarkanlah kepadaku tentang pohon ini. Dalam riwayat yang lain kata Rasulullah SAW dalam lafal yang lain, la tasqutu waraquha. Bahwasanya pohon ini tidak pernah gugur daunnya. Dalam riwayat yang lain kata Rasulullah SAW, tidaklah engkau mengambil dari sebagian pohon ke itu kecuali illa nafa'aka, kecuali akan memberi faedah kepada engkau. Jadi pohon ini pohon yang kalau diambil apa saja dari bagiannya, maka akan memberikan manfaat kepada orang yang mengambilnya. Dalam riwayat yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, "Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha thabit wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kullahin bi idzni rabbiha." Kemudian Rasulullah membacakan firman Allah yang artinya, "Tidakkah engkau melihat permisalan, perumpamaan yang Allah buat ya tentang sebuah kalimat yang baik itu kalimat iman seperti sebuah pohon yang baik yang pohon tersebut akarnya kokoh dan cabangnya menjulang ke atas. Tu'ti ukulaha kullahinin biha. Yang pohon tersebut senantiasa memberikan buahnya setiap uh, setiap saat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Rasulullah Sallam "Inna minas lama barakatuhu ka barakatil muslim." Sungguhnya di antara pohon-pohon, ada sebuah pohon yang berkahnya seperti berkah seorang muslim. Kapan saja kau ambil bagian dari pohon tersebut, apa saja yang kau ambil dari bagian dari pohon tersebut, illa nafa'aka kecuali akan berikan manfaat kepada kepada engkau. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fahadditsuni ma hiya." Wahai para sahabatku, kabarkanlah kepadaku, ya, pohon apakah itu? Apa kata Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu yang meriwayatkan hadis ini? Kata dia, "Fawaqa an-nasu fi bawadi." Ini teka-teki yang dibuat oleh Rasulullah SAW. Ini sebuah teka-teki yang Rasulullah berikan kepada para sahabatnya. Kabarkanlah kepadaku tentang sebuah pohon yang ciri-cirinya seperti ini. Berkahnya seperti berkah seorang muslim. Kalau diambil bagiannya selalu bermanfaat. Apa saja bagian dari pohon tersebut diambil akan beri manfaat. Dan pohon tersebut daunnya tidak pernah gugur. Kabarkanlah kepadaku pohon apakah ini. Fawaqa'an sufi syajadil bawadi. Kata Ibnu Umar maka orang-orang yang mendengar teka-teki Rasulullah SAW tersebut pun pikiran mereka terbawa kepada pohon-pohon yang terdapat di di desa-desa. Mereka menyangka pertanyaannya sulit, ya. Pohon apa? Mereka menyebutkan pohon macam-macam, ternyata semuanya tidak ada yang benar. Padahal Rasulullah SAW sedang makan jantung korma di hadapan mereka. Tatkala Rasulullah SAW memberikan pertanyaan, Rasulullah SAW sedang memakan jantung korma. Padahal pertanyaannya jelas dan ada isyarat, tanda-tanda bahwasanya jawabannya adalah pohon korma. Bagaimana tidak Rasulullah sedang makan jantung korma tatkala itu. Namun sebagaimana biasanya teka-teki itu sulit, demikianlah akhirnya para sahabat yang lain tatkala mendengar teka-teki tadi, mereka menyangka jawabannya adalah pohon yang sulit-sulit yang terdapat di eh, di desa-desa, di lembah-lembah. Mereka maka mereka pun menyampaikan pohon ini, pohon itu, pohon ini, namun ternyata semuanya salah. Abdullah bin Umar berkata, "Fawaqa fi nafsi annaha nakhlah." Tatkala saya mendengar pertanyaan tersebut, maka terbetik dalam hatiku bahwasanya pohon tersebut adalah pohon korma. itu. namun saya malu. Disebutkan dalam riwayat yang lain, lafal yang lain kata Ibnu Umar, itu Abu Bakrin wa Umar wa huma lam yata, la yatakallaman." Kata Ibnu Umar, saya melihat ada Abu Bakar dan ada Umar hadir dalam di antara para sahabat. Tatkala Rasulullah mengajukan takbir-takbir tersebut, tersebut, pertanyaan tersebut ada Abu Bakar dan Umar. Saya malu mereka tidak menjawab pertanyaan Rasulullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat lain kata Ibn Umar, "Faida ana asgorul kaum. Tatkala saya melihat orang yang hadir ternyata saya yang paling muda. Maka saya pun saya pun malu. Akhirnya saya pun tidak menjawab. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwasanya pohon yang dia maksud adalah pohon korma. Setelah itu kata Ibnu Umar, fadakar tu dalikali Umar." Kata Abdullah bin Umar, saya pun setelah itu memberitahukan kepada ayahku yaitu Umar bin Khattab bahwasanya sebenarnya tadi saya tahu jawabannya. Namun saya malu. Kata Umar radhiyallahu taala anhu, "La an takuna qulta hiya nahla habba ilayya min kada wa kada." Dalam riwayat yang lain min humurin na'am. Kata Umar radhiyallahu taala anhu, "Wahai putraku, seandainya tadi engkau menjawab pertanyaan Rasulullah dan kau katakan bahwasanya pohon tadi adalah pohon korma, itu lebih aku sukai daripada aku mendapatkan onta merah. Inilah sekilas tentang hadis-hadis dari berbagai hadis ini dari berbagai macam lafal dan berbagai macam riwayat. Ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum wa akhwati fiddin azani Allah wa iyyakum para pendengar raja yang berbahagia. Di sini kita lihat bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi permisalan tentang antara seorang mukmin ya dengan pohon pohon korma. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberi permisalan antara kalimat yang thayyibah yaitu e, kalimat iman dengan syajaratin thayyibah, dengan pohon yang baik yaitu pohon kurma pula. Tentunya tatkala Allah memberi permisalan dan Rasulullah juga memberikan perumpamaan, maka kita berusaha untuk memahaminya agar kita mendapatkan faedah-faedah dari keimanan dari e, hadis ini atau dari ayat yang tadi dibacakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tahuilah bahwasanya Sebagian ulama mengatakan persamaan antara pohon korma dengan orang mukmin itu ada beberapa di antara mereka di antaranya kata mereka eh, persamaan antara pohon korma dengan orang mukmin yaitu korma kalau dipotong jantungnya ya kalau diambil jantungnya jumar yang tadi yang dimakan oleh Rasulullah maka kormanya akan mati demikian juga manusia Orang mukmin juga kalau diambil jantungnya tentu akan akan mati. Ada yang mengatakan bahwasanya eh, eh, pohon korma itu memiliki serbuk sari yang kalau dicium memang baunya itu seperti bau mani seorang laki-laki. Dan ini benar bahwasanya serbuk sari yang terdapat pada korma itu eh, kalau dicium baunya seperti bau air mani laki-laki. Demikianlah kenapa Allah dan Rasulnya menyamakan korma dengan orang mukmin. Akan tetapi ikhwani fillah azanillahu yakum, e, bukan inilah sebenarnya sebab sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyamakan antara pohon korma dengan seorang mukmin. Kalau ini sebabnya ya, tentunya orang kafir juga demikian. Tidak ada bedanya antara orang kafir dengan orang mukmin. Karena orang kafir kalau diambil jantungnya juga mati. Demikian juga orang kafir ya, memiliki air mani yang baunya seperti dengan serbuk sari yang terdapat pada pada korma. Oleh karena itu, kesamaan-kesamaan yang terdapat pada pohon korma dan kesamaan yang terdapat eh, pada orang mukmin tentunya bukan hal ini. Para ulama telah menjelaskan kesamaan antara pohon korma dengan orang mukmin. Di antaranya kata mereka, pertama bahwasanya pohon korma itu memiliki anggota-anggota tubuh pohon korma. Terdapat adanya akar aslu sabit bahwasanya akarnya kokoh Wafar uhafis sama dan cabangnya menjulang. Jadi pohon korma itu memiliki akar, memiliki batang, kemudian memiliki cabang ke atas. Demikian juga seorang mukmin. Seorang mukmin juga memiliki keimanan dan keimanan itu juga memiliki apa? Memiliki akar, asal dan juga memiliki cabang-cabang yang banyak. Kita tahu bahwasanya iman itu ya sebagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. A'laha la ilaha illallah wa adnaha imatatul ada anit tariq. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya iman itu ada 70 sekian cabang. Yang paling tinggi adalah la ilaha illallah dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Kemudian kata Rasulullah sallam wal haya'u syu'batun minal iman. Dan rasa malu itu merupakan salah satu cabang dari keimanan. Oleh karena itu para ulama menjelaskan bahwa iman itu ibarat sebuah pohon. Akar daripada iman adalah kalimat la ilaha illallah. Yang seandainya kalimat la ilaha illallah ini hilang, maka akan hilang keimanan tersebut. Dan iman tersebut tertancap dalam dada seorang mukmin. Kemudian iman tersebut memiliki batang dan memiliki cabang-cabang. Semakin banyak amalan soleh, maka cabang-cabang pohon dari keimanan tersebut akan semakin tinggi. azani Allah wa ini merupakan bantahan terhadap orang-orang Khawarij dan orang-orang Murji'ah yang mengatakan bahwasanya iman merupakan satu kesatuan. Idza dhahaba ba'dhuhu dhahaba kulluhu. Kalau telah pergi sebagian iman, maka akan pergi seluruh keimanan. Kalau terputus, patah salah satu cabang dari pohon keimanan, maka pohonnya akan hilang semuanya. Kita katakan tidak demikian. Bahwasanya iman itu seperti pohon memiliki akar dan memiliki cabang. Kita tahu namanya pohon, kalau cabangnya dipatahkan, memang benar pohonnya akan rusak. Tidak sempurna sebagaimana kalau cabangnya masih ada. Akan tetapi pohon tersebut masih masih hidup. Kenapa? Karena masih ada akarnya, masih ada la ilaha illallah. Demikian juga iman seorang. Seorang bisa saja bermaksiat. Mungkin saja dia berzina, ya. Mungkin saja dia mencuri, melakukan dosa-dosa besar. Mungkin saja dia durhaka kepada orang tuanya. Ini dosa-dosa besar semuanya. Mungkin saja dia bergibah, menceritakan kejelekan-kejelekan orang lain. Mungkin saja dia suudzon, berburuk sangka kepada saudaranya. Ini dosa-dosa. Dan dosa-dosa ini akan menggugurkan ranting-ranting atau cabang-cabang keimanan. Akan tapi kita tidak katakan bahwasanya orang ini otomatis menjadi kafir. Kenapa? Karena dia masih memiliki asal keimanan yaitu kalimat la ilaha illallah yang dia merupakan pokok pondasi daripada keimanan. Sehingga orang pelaku dosa besar itu masih dikatakan orang mukmin namun imannya kurang. Berbeda dengan pendapat orang-orang Khawarij. Orang-orang Khawarij mereka mengatakan iman itu kalau hilang sebagian maka akan hilang semuanya. Demikian juga orang-orang Murji'ah, mereka berpendapat demikian. Mereka menyamakan eh, mereka menyamakan iman seperti angka 10 kata mereka. Iman itu ibarat seperti angka 10. Angka 10 itu kalau hilang satu, sudah berubah menjadi angka 9 bukan lagi angka 10. Maka demikian juga iman, kalau hilang sebagian maka hilang seluruhnya. Kita bilang ini merupakan permisalan yang salah. Pertama menyelisihi perumpamaan yang dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan yang kedua kita katakan angka 10 kalau hilang satu masih tinggal sembilan, tidak hilang semuanya. Memang namanya bukan lagi angka sepuluh, tapi dia berubah menjadi angka sembilan. Demikian juga pohon keimanan. Kalau seorang melakukan dosa besar, maka akan ada cabang. Misalnya misalnya pohon tersebut memiliki 10 cabang. Kalau dia terhilang salah satu cabang, tentunya kita mengatakan memang pohonnya sudah berubah tidak sebagaimana sedia kala tatkala masih sempurna tatkala cabangnya banyak. Berkurang cabang satu masih tinggal sembilan cabang dan masih dikatakan sebagai pohon apalagi masih ada ada akarnya. Oleh karena seorang beriman ya, yang terjatuh dalam dosa besar maka tak telah menghilangkan salah satu cabang keimanannya, namun dikata, dia masih dikatakan sebagai seorang yang mukmin. Oleh karena itu kita hati-hati dengan pemahaman orang-orang khawarij, ya. Orang-orang khawarij yang mengatakan kalau seorang melakukan dosa besar, maka telah hilang sebagian cabang keimanan, maka akan hilang seluruhnya, maka dia telah melakukan kekufuran. Dia telah difonis menjadi seorang seorang kafir. Oleh karena itu kita harus hati-hati di Indonesia mulai tumbuh pemahaman pemahaman takfir, mudah mengkafirkan orang-orang ya, apalagi orang-orang yang dikeluar dari kelompoknya. Betapa banyak orang masyarakat Indonesia yang mereka kafirkan kenapa? Gara-gara melakukan satu dosa. Misalnya tidak berbayar dengan imamnya dikatakan kafir. Atau mungkin tidak berhukum dengan hukum selain Allah. Sebagian dari hukum selain Allah tidak dia terapkan dikatakan kafir. Kenapa? Karena telah melakukan dosa besar. Ini semua merupakan uh, kekeliruan. Ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum. Demikian juga orang-orang Murji'ah. Orang-orang Murji'ah mereka mengatakan bahwasanya iman itu kalau pergi sebagian maka akan hilang seluruhnya. Oleh karena itu mereka mengatakan bahwasanya amal itu bukan daripada iman. Berbeda dengan orang Khawarij. Asalnya orang Khawarij dan orang Murji'ah pemahaman mereka satu. Sama yaitu jika sebagian iman telah pergi, maka akan hilang seluruhnya. Sama, pemahamannya sama. Namun mereka bercabang. Mereka berbeda pendapat tak tatkala menerapkan hal ini. Orang Khawarij mengatakan kalau begitu amal termasuk daripada keimanan. Kalau ada sebagian amal tidak dikerjakan oleh seorang mukmin maka orang itu kafir. Kenapa? Karena telah hilang sebagian cabang keimanan. Maka hilanglah seluruh imannya karena dia meninggalkan salah satu amal maka dia pun kafir. Orang murjiah tidak sebaliknya. Mereka mengatakan kalau ada orang bermaksiat, tidak mungkin kita katakan kafir. Ada orang tidak melakukan amalan soleh, tidak mungkin kita mengatakan orang tersebut kafir. Padahal orang murjiah telah sepakat dengan orang khawarij bahwasanya keimanan itu jika ditinggalkan sebagian akan akan hilang seluruhnya. Akhirnya mereka mengatakan bahwasanya amal itu bukan merupakan bagian dari iman. Oleh karena itu, kelihatannya ini agak sulit ikhwani fil azani Allah wa iyyakum para pendengar radio Roja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Namun ini sangat penting bagi kita. Bahwasanya kita harus hati-hati dengan kesalahan orang-orang Khawarij yang memudahkan bermudah-mudah dalam mengkafirkan kaum muslimin gara-gara mereka terjerumus dalam salah satu dosa-dosa besar. Karena kita punya kaidah bahwasanya iman itu seperti pohon, memiliki akar dan memiliki cabang. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya iman itu bercabang-cabang. Oleh karena itu, jika hilang sebagian cabang, tidak otomatis hilang iman seluruhnya. Tatkala akar dari keimanan masih ada yaitu la ilaha illallah, maka iman tersebut masih ada, masih dikatakan pohon keimanan meskipun pohonnya tidak sempurna lagi. Ini kesamaan yang pertama antara iman dengan dengan pohon korma. Kesamaan kedua antara iman dan pohon korma itu bahwasanya pohon korma itu tidak mungkin bisa hidup kecuali kalau disirami. Pohon korma itu tidak mungkin hidup kecuali kalau dirawat dan disirami dengan siraman yang benar. Demikian juga keimanan. Iman ini perlu disirami, perlu dipupuk, ya. perlu dibenahi. Kalau tidak kita beri siraman rohani dengan siraman agama, maka iman ini akan hilang. Seorang tidak mungkin akan mendapatkan nikmatnya iman, tidak akan merasakan nikmatnya iman kalau dia tidak menyirami imannya dengan dengan agama, dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dengan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimanapun kekayaan yang dia miliki dia tidak akan merasakan kenikmatan tersebut. Oleh karena itu ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum para ulama telah menjelaskan bahwasanya kebahagiaan ya nikmatnya iman itu hanya bisa dirasakan bagi orang yang beramal soleh dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Barang siapa yang beramal soleh baik laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'min dan dia dalam keadaan beriman dengan iman yang benar, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka kami akan berikan dia kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan. Kita sekarang kalau perhatikan ikhwani fil azani Allah wa iyyakum zaman sekarang ini, betapa banyak orang mencari-cari yang namanya bahagia. Betapa banyak orang yang melakukan pengorbanan untuk meraih yang namanya kebahagiaan. Namun kita lihat cara mereka bermacam-macam. Sebagian orang menyangka bahwasanya kebahagiaan terdapat pada harta. Maka mereka pun mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Mereka menyangka kalau kita memiliki harta, maka semua bisa kita penuhi. Kebutuhan apa saja bisa kita penuhi. Tatkala kebutuhan bisa kita penuhi, maka kita bahagia. Sehingga mereka kumpulkan harta dengan sebanyak-banyak. Namun kenyataannya tidak demikian. Betapa banyak orang yang kaya raya, namun sama sekali tidak mendapatkan kebahagiaan. Bahkan kehidupannya rusak, rumah tangganya rusak. Meskipun hartanya berlimpah ruah. Kalau memang kebahagiaan itu Allah letakkan pada harta, maka korun itulah orang yang paling berbahagia. Sebagaimana Allah jelaskan bahwasanya Qarun itu merupakan orang yang paling kaya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna Qaruna kana min qaumi Musa, fabagu alaihim wa atainahu Min Al kunuzi ma inna mafatihahu latanu'u bil usbati ulil quwwah." Allah jelaskan bahwasanya Qarun itu merupakan salah satu dari kaumnya Nabi Musa alaihissalam dan dia telah berbuat zalim kepada kaum Nabi Musa alaihissalam. Dan Allah telah memberikan kepada dia perbendaharaan harta yang sangat banyak yang kunci-kunci gudangnya itu. Ya. Korun ini punya gudang yang sangat banyak. Kunci-kuncinya itu hanya bisa dipikul oleh orang lelaki, sekumpulan orang yang kuat. Bahkan disebutkan oleh sebagian ahli tafsir, kunci-kuncinya, gudang-gudangnya korun ini dipikul oleh 60 ekor himar, ya. Eh, ekor begol ya, 60 ekor begol. Begol itu adalah hasil dari himar dan kuda. Ya. Dipikul oleh 60 binatang, subhanallah betapa banyak kuncinya. Kuncinya ber, berapa berapa berapa ton kunci daripada dari e, milik korun ini. Kalau kuncinya saja saya bertonton, bagaimana dengan gudangnya? Tentunya hartanya sangat banyak. Namun Allah tidak memberikan kebahagiaan pada korun. Justru hartanya yang dia miliki itu malah menjadikan dia angkuh, menjab, malah menjadikan dia sombong. Akhirnya Allah pun membenamkan dia berserta hartanya dalam bumi. Oleh karena sampai saking kayanya korun ini, Ya, kita tahu di mana-mana di tanah air kita juga di Indonesia saja, kalau ada orang menemukan harta di dalam tanah dikatakan harta karun. Padahal tentunya bukan harta karun, karun di sana di korun di Mesir sana. Di kaumnya Nabi Musa tatkala itu, ya. Namun saking banyak hartanya sampai harta apa saja yang ditemukan di atas dalam muka bumi ini, dalam bumi ini, maka dikatakan harta karun. Namun subhanallah Allah tidak memberikan kebahagiaan pada si korun. Oleh karena itu ikhwani fillah Allah wa bukanlah kebahagiaan pada harta. Ini harus kita camkan. Kemudian juga sebagian orang menyangka bahwasanya kebahagiaan terdapat pada ketenaran, terdapat pada jabat dan pangkat. Sehingga mereka berlomba-lomba untuk mencari jabatan dan pangkat, kedudukan di mata manusia. Rela berkorban uang berjuta-juta, bahkan miliar-miliar, bahkan triliun untuk bisa memperoleh kedudukan yang tinggi di hadapan mata masyarakat. Luar biasa usaha mereka. Namun apakah dengan jabatan yang tinggi kemudian lantas otomatis jadi bahagia? Tidak. Betapa banyak pejabat yang kehidupannya rusak. Betapa banyak pejabat yang sama sekali tidak bahagia. Sebagaimana tadi orang kaya tidak banyak di antara mereka yang tidak tidak berbahagia. Padahal apa saja mereka miliki, dunia mereka miliki, namun Allah tidak memberikan anugerah kebahagiaan dalam dalam hati mereka. Oleh karena itu kalau memang Allah meletakkan kebahagiaan pada pangkat, pada jabatan, maka Firaun yang paling bahagia. Firaun telah mencapai tingkatan yang sangat tinggi. Raja, raja di raja. Sampai saking berlebih-lebihannya, akhirnya bablasan dia. Sampai dia mengatakan, Ana Rabbukumul A'la. Saya adalah Tuhan kalian yang maha tinggi, subhanallah. Iblis saja tidak seperti itu. Iblis saja mungkin kaget mendengar perkataan Fir'aun ini. Kenapa? Kebablasan dia. Sampai mengatakan bahwasanya, saya adalah Tuhan kalian yang maha tinggi. Iblis saja tidak seperti itu. Iblis saja ngaku bahwasanya Allah adalah Tuhannya. Fabi izzati kata kala iblis meng, apa namanya bersumpah untuk menggelincirkan umat manusia, dia bersumpah, "Fabi izzatika." Ya, demi keperkasaan Engkau ya Allah. Dia mengakui Allah adalah Tuhannya. Namun apakah Allah memberikan kebahagiaan kepada Firaun? Tidak. Oleh karena itu, merupakan keadilan Allah Subhanahu wa taala, Allah meletakkan kebahagiaan, Allah memberikan kelezatan iman kepada siapa saja, tidak dibeda-bedakan antara orang miskin ataupun orang kaya, pejabat atau tidak. Siapa saja bisa bahagia. Orang miskin bisa bahagia, orang kaya bisa bahagia, pejabat bisa bahagia, orang yang tidak dikenal orang pun bisa bahagia. Dengan syarat apa? Beramal soleh dan beriman. Man amila salihan min zakarin au unta wa huwa mu'min. Itu syaratnya. Barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, kemudian dia beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka kami akan berikan dia kehidupan yang penuh kebahagiaan. Oleh karena itu, kita yang telah memiliki ini sebagai seorang muslim yang telah memiliki keimanan maka tugas kita cuma satu kita menyirami iman kita ini jangan kita biarkan iman kita kering jangan sebagaimana kita tidak membiarkan kalau kita punya pohon korma tidak kita biarkan pohon korma tersebut kering layu dan bisa lama-lama mati maka iman kita pun demikian untuk bisa merasakan kelezatan iman maka kita penuhi dengan siraman rohani dengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala baca Al-Qur'an dengarkan hadis ya, mengamalkan agama Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan berikan kebahagiaan. Kita lihat sekarang betapa banyak orang berusaha mencari kebahagiaan ada. Kita tahu sebagian uh, orang mungkin merasa bahagia ada di Ancol. Ya. Sebagian orang pergi ke Ancol berbondong-bondong, suami istri, anak-anak. Ternyata banyak di antara mereka pulang dari Ancol bukan malah bahagia, malah ribut. Suami bertengkar sama istri. Anak-anak bertengkar, kenapa rebutan mainan? Dan ini kejadian. Oleh karena itu kunci kebahagiaan bukan pada foya-foya, kunci kebahagiaan bukan pada harta, kunci kebahagiaan bukan pada kedudukan, tapi kepada beramal soleh dan iman. Oleh karena itu ini menunjukkan pentingnya kita perhatian kita terhadap iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fillah di antara kesamaan antara pohon korma dengan keimanan yaitu sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala tu'ti ukulaha kullahinin Tu'ti ukulaha kulahinin. Pohon korma itu senantiasa memberikan buahnya setiap saat. Kita tahu bahwasanya pohon korma itu ya, kalau di awal tumbuh dia berwarna hijau. Warna hijau ini pun bisa bermanfaat. Kemudian dia tatkala dibiarkan berapa lama akan berapa lama lagi akan menjadi warna merah yang disebut dalam bahasa Arab dengan busur, berwarna merah. Kemudian kalau dibiarkan lagi akan menguning yang dikenal dengan bahasa Arab namanya rutop. Kalau dibiarkan lagi akan menjadi korma yang warna hitam yang biasanya sampai di Indonesia. Setiap saat korma itu, korma itu ada. Dan tatkala korma sudah di, menjadi korma sudah berwarna hitam, maka ini bisa disimpan, ya. Bisa disimpan mungkin tahun. Oleh karena itu Allah mengatakan pohon korma itu tu'ti ukulaha kullahinin. Selalu memberikan buahnya setiap saat. Setiap saat seorang bisa mengambil manfaat dari pohon korma. Ini kesamaan yang luar biasa yang Allah Rasulullah berikan antara seorang mukmin dengan pohon korma. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengatakan, "Inna barakatul inna syajari lama barakatuha ka barakatil mu'min." Semuanya di antara pohon-pohon ada sebuah pohon yang berkahnya seperti berkahnya seorang mukmin. Pohon kurma itu berkahnya di mana? Selalu memberi manfaat. Demikian juga orang mukmin. Kalau kita ingin menjadi seorang mukmin yang berbarokah, maka kita hendak senantiasa hendaknya memberikan faedah kepada orang lain. Jangan kita menjadi seorang mukmin yang selalu mencari faedah dari orang, enggak. Kita rubah sikap kita berusaha memberikan faedah kepada orang lain. Berusaha membantu orang lain dengan tenaga kita, dengan harta kita. Kalau tidak mampu dengan lisan kita, dengan senyum, tidak mengapa. Dan ini merupakan agama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini merupakan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam satu hadis, khairun nasi anfa'ahum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat di antara mereka bagi manusia. Kalau kita di, mau dikatakan orang yang terbaik, maka jadilah kita orang yang paling bermanfaat bagi orang lain. Itulah orang yang paling berbarokah. Dan itu merupakan sifat Rasulullah SAW. Alaihi Wasallam. Oleh karena tatkala Rasulullah SAW menceritakan, tatkala malaikat Jibril datang kepada dia dan dia melihat bentuk malaikat Jibril yang asli, ya, maka Rasulullah SAW ketakutan. Maka Rasulullah SAW pertama kali melihat malaikat Jibril, Rasulullah merasa ketakutan. Sampai dia pun merinding, kemudian lari menuju istrinya Khadijah radhiyallahu taala anha. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Laqad khasyitu ala nafsi." Wahai istriku, aku khawatir sesuatu menimpa diriku. Disebutkan oleh para ulama, Rasulullah khawatir dia gila. Kenapa? Dia telah melihat suatu bentuk yang aneh yaitu malaikat Jibril. Namun apa kata Khadijah menenangkan suaminya? Kata Khadijah radhiyallahu taala anha, "Kalla, abshir." Sekali-sekali tidak wahai Muhammad, kau bukan orang gila. Abshir, bergembiralah wahai Muhammad. Fawallahi la yukhzika Allahu abada. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, demi Allah, Allah tidak akan menghinakan engkau selamanya. Kenapa Allah tidak akan menghinakan Rasulullah, tidak akan menjadikan dia orang gila? Aisyah Khadijah punya dalil. Khadijah punya dalil dari sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Khadijah, "Fawallahi innaka latasilur rahmi." Wahai wahai Muhammad, demi Allah engkau selalu ber, menyambung silaturahmi. Watasdukul hadis, wahai Muhammad, engkau selalu jujur dalam berkata. Wa kalla, wahai Muhammad, engkau selalu membantu orang yang tidak bisa mandiri. Wa taksibul ma'dum dan engkau selalu memberi pertolongan kepada fakir miskin. Wa takrid dan engkau selalu memberi apa namanya menjamu tamu, memuliakan tamu. Wa tu'inu ala nawaibil haqq. Dan engkau selalu dan engkau selalu membantu orang-orang yang terkena musibah. Lihat, sifat-sifat Rasulullah yang dijadikan dalil oleh, Khadijah bahwasanya Allah tidak akan menghinakan Muhammad. Apa saja selalu menyambung silaturahmi. Ini memberi manfaat kepada orang lain. Selalu jujur dalam berkata. Membantu orang yang tidak belum bisa mandiri. Mungkin ada anak-anak belum belum bisa mandiri, dibantu. Mungkin ada orang bekerja belum bisa mandiri, Rasulullah bantu. Wa bulma ma'dum dan Rasulullah ada orang fakir miskin dikasih makan. Watak takrid dan Rasulullah SAW selalu memuliakan tamu wa tu'inu ala nawaibil haq dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu membantu orang-orang yang terkena musibah. Inilah sifat utama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semuanya kembali kepada memberi manfaat kepada orang lain. Oleh karena itu Rasulullah SAW pernah bersabda dalam hadis yang sangat agung. Kata Rasulullah SAW, Ahabun nasi ilallahi ta'ala anfa'hum linnas. Orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang paling disukai dicintai oleh Allah adalah yang paling bermanfaat bagi manusia wa ahabul a'mali ila Allah azza wa jalla sururun yudkhiluhu ala muslim. Dan amal yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu rasa senang yang dimasukkan ke dalam hati seorang muslim. Kita memberikan kesenangan kepada orang, menyenangkan orang, dapat pahala. Berikan di hadiah, dia senang, dapat pahala. Mengucapkan kata-kata yang indah sehingga dia senang, kita dapat pahala. Bahkan merupakan amalan yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Au yakshifu anhu kurbatan, au yaqdi anhu dainan atau dia menghilangkan kesulitan yang sedang dihadapi oleh saudaranya, atau dia melunaskan utangnya, au yatrudu atau dia menghilangkan rasa laparnya kasih makan. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wala an amshiya ma'a akhin fi hajatin ahabu ilayya min an a'takifa fi hadal masjid syahran." Kata Rasulullah SAW, kalau aku berjalan bersama saudaraku, menemani saudaraku, untuk memenuhi hajatnya, memenuhi kebutuhannya, itu lebih aku sukai daripada aku ikam." di Masjid Nabawi selama sebulan. Subhanallah. Itikaf di Masjid Nabawi, pahalanya besar, apalagi sebulan. Namun kata Rasulullah, lebih dia lebih sukai daripada itikaf, yaitu lebih dia sukai kalau dia menemani saudaranya tatkala memenuhi kebutuhannya. Subhanallah. Hadis yang sangat agung. Dia mengingatkan kita bahwa demikianlah seorang muslim. Seluruhnya ya, kehidupannya, perkataannya, lisannya, gerak-geriknya semua bermanfaat kepada orang lain. Oleh karena itu ada seorang syekh yang tatkala dia membaca firman Allah Subhanahu wa taala tentang Nabi Isa alaihissalam, "Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu." Nabi Isa alaihissalam tatkala waktu kecil dia berbicara dan dia mengatakan, "Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu." Allah telah menjadikan aku berbarokah di mana saja aku berada. Kata Syekh ini, kalau saya baca ayat ini saya selalu ingat kepada Syekh Abdul Aziz bin Bas rahimahullah. Syekh Abdul Aziz bin Bas rahimahullah. Kenapa? Karena di mana saja Syekh bin Bas ada, selalu ada barokah. Di mana saja dia berada, selalu berbarokah memberi manfaat kepada orang lain, baik dengan fatwa-fatwanya, baik dengan sodakohnya, di mana saja dia berada selalu berbarokah. Demikian juga, maka hendaknya ya kita berusaha untuk demikian, untuk senantiasa memberi manfaat kepada orang lain, sebagaimana pohon korma. Dan ini merupakan eh, kesamaan yang sangat luar biasa antara seorang mukmin dengan pohon korma. Jangan sampai kita merasa kita telah beriman, telah berada di atas manhaj salaf, telah mengaku-ngaku kita sebagai salafi, ternyata kita paling pelit dan paling jauh dari membantu saudara kita. Saudara kita minta tolong kita malas. Seakan-akan waktu kita sangat mahal. Sebagian orang subhanallah sudah pelit dengan hartanya, pelit dengan bantuannya, pelit dengan waktunya. Bahkan pelit dengan doanya, tidak mau berdoa bagi saudaranya. Bagaimana bisa dikatakan orang beriman seperti ini? Bagaimana bisa dikatakan imannya sempurna, apalagi ahlu sunnah, apalagi salafi? Kalau ternyata dia sangat malas untuk membantu orang lain. Lihatlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang paling sibuk, raja sekaligus mufti. Tidak ada yang melebihi kesibukannya. Namun subhanallah tatkala ada seorang jariah, budak wanita, mengajak dia untuk memenuhi kebutuhannya Rasulullah biarkan tangannya diambil oleh budak tadi dibawa kemana saja dia hendak pergi. Raja digitukan oleh seorang budak wanita. Rasulullah SAW kehidupannya penuh dengan bantu orang lain. Waktunya masih ada. Jangan sampai datang setan kemudian mengatakan antum kan sedang menuntut ilmu. Jangan sampai datang setan kepada kita mengatakan bahwasanya antum kan sedang menuntut ilmu waktu antum sempit jangan kerja bantu orang lain. Enggak, ini salah besar. Justru tatkala kita menuntut ilmu, kita perlu penerapan dari ilmu tersebut. Bagaimana menerapkannya? Dengan membantu orang lain. Membantu pada kita kalau ada keperluannya. Kita menggabungkan antara menuntut ilmu dengan beramal saleh. Oleh karena ikhwani fil azan yakum ini adalah merupakan kesamaan yang luar biasa antara pohon korma dengan seorang mukmin. Kemudian ikhwani fillah azani Allah wa ya karena waktu yang uh, terbatas mungkin kita eh, cukupkan sampai di sini saja. Sebenarnya masih banyak ya eh, kesamaan antara pohon korma dengan seorang mukmin. Namun kita cukup sampai di sini saja. Yang terakhir saya kasih tanbih peringatan yang disebut oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah bahwasanya tatkala Rasulullah SAW menyamakan antara pohon korma dengan seorang mukmin tidak berarti bahwasanya sama semuanya. Tidak berarti sama antara pohon korma dengan seorang umum dalam segala hal. Tentunya kita tahu namanya manusia berbeda dengan berbeda dengan pohon. Bagaimanapun juga manusia yang berbeda dengan pohon. Manusia orang mukmin tentu berbeda dengan dengan pohon korma. Pohon korma adalah batang kayu, tidak mungkin sama dengan manusia. Namun disamakan antara seorang mukmin dengan pohon korma karena dari sisi-sisi yang tadi telah kita sebutkan. Oleh karena tatkala dikatakan misalnya pohon korma itu memiliki eh, pohon korma itu bermanfaat, demikian juga seorang manfaat tentunya manfaatnya berbeda antara pohon korma dengan manfaatnya seorang muslim. Tatkala dikatakan bahwasanya pohon korma itu memiliki akar dan cabang, Sebagaimana iman memiliki akar dan cabang tentunya tidak sama antara pohon keimanan dengan pohon pohon korma. Meskipun namanya mungkin sama-sama pohon, mungkin namanya sama-sama akar, mungkin namanya sama-sama cabang, namun belum tentu hakikatnya berbeda. Ini faedah luar biasa yang diberikan Al-Hafidz Ibnu Hajar kepada kita yang kita bisa ambil istimbat dari faedah ini bahwasanya tidak semua yang namanya sama maka hakikatnya sama juga. Sebagaimana telah kita ini, ini sangat penting dalam memahami kaidah al-asma wa sifat kita tahu bahwasanya banyak di sana sifat-sifat Allah yang namanya sama dengan sifat-sifat manusia. Contohnya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat ilmu. Sebagai manusia juga manusia juga diberi sifat ilmu. Manusia juga berilmu sebagaimana Allah juga berilmu. Tentu saja berbeda antara ilmu Allah dengan ilmu manusia. Dan jangan sampai terbetik dalam benak kita bahwasanya ada sedikit kesamaan antara ilmu Allah dengan ilmu manusia. Meskipun namanya sama-sama dengan namanya ilmu. Demikian juga kudrah, kekuatan, kemampuan. Tidak sama antara kemampuan Allah dengan kemampuan manusia. Meskipun sama-sama namanya kekuatan. Namun jelas sangat berbeda. Jangankan antara manusia dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Antara makhluk dengan makhluk pun berbeda. Kita katakan misalnya, gajah dengan nyamuk. Gajah dan nyamuk sama-sama hewan. Sama-sama kita katakan gajah punya kekuatan, nyamuk punya kekuatan. Akan tetapi tidak sama antara kekuatan nyamuk dengan kekuatan gajah. Tentu sangat berbeda. Tentunya sebagian orang mengatakan nyamuk lebih kuat daripada gajah. Kenapa? Karena nyamuk bisa mengangkat badannya ke udara, adapun gajah tidak bisa. Ya berat. Uh, Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. insya Allah pada pekan depan kita masuk dalam pembahasan uh, langsung mengenai uh, hadis Jibril. Nah. Demikian saja wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian di ikhwatal Islam sesi materi dari pembahasan mukadimah untuk memasuki penjelasan hadis yang kedua dari pembahasan yang disampaikan oleh al Abu Abdul Husin Firanda Hafidhullah Ta'ala. Dan seperti biasa, uh, Ustaz masih ada waktu saja? Ya? Insya Allah, ya tiga nah. pertanyaan kita untuk Baik, kita memberikan kesempatan bagi Anda yang akan bertanya di layanan on-air kami di 8236543 atau melalui pesan singkat di 70736543. Tapi Ustaz kita angkat untuk yang pertama dari penelpon. Assalamualaikum. Nah, terputus. Eh, bagi Anda yang tadi sudah masuk, kami persilahkan untuk menghubungi kami di layanan on air 8236543. Dan eh, sudah ada yang masuk di ujung telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ya, silakan dari mana Ibu? Ini dari pasar minggu. Iya, Pak, ya. dengan Ibu siapa? Ya, Assalamualaikum Ustaz. Saya menanyakan ini ya. Eh, apakah Rasulullah selalu memberikan orang yang minta-minta maupun yang datang di rumah atau di jalanan atau dimanapun tempat? Karena kan yang minta-minta itu kan banyak sekali gitu ya, itu iya. maupun itu anak-anak, maupun dewasa, maupun orang tua yang bermacam bagaimanapun itu kan banyak. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa menyimak dengan jelas Ustaz? Insyaallah. insya Allah. Uh, eh, wallah alam bisawab ya yang jelas diketahui bahwasanya sifat Rasulullah tadi semuanya kita sebutkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sifatnya selalu membantu orang lain dan disebutkan bahwasanya Rasulullah itu kalau apa ada saja yang ada orang yang minta kepada beliau dan beliau masih memiliki harta akan beliau berikan dan beliau tidak akan meninggalkan sepeser pun kalau memang masih ada yang minta kepada kepada beliau namun tentunya uh, adapun secara dalil secara terperinci kalau ada yang minta di sini, ada yang minta di sana, ada anak kecil, orang besar selalu dipenuhi oleh Rasulullah. Saya tidak menemukan dari secara terperinci, akan tetapi disebutkan oleh para ulama dari secara umum bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ya e, selalu memberi apa yang dia dia miliki bahkan dia dikenal sebagai orang yang sangat sangat dermawan sebagaimana disebutkan dalam hadis-hadis bahkan beberapa orang kafir ya masuk Islam kenapa gara-gara diberikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan harta yang banyak apa yang dia miliki dia berikan bahkan kepada orang kafir untuk menarik hati hati mereka Ikhwani fillah azanillahu ayakum, eh, terlepas dari hal ini, tentunya yang penting bagi kita, terutama tatkala uh, kita tinggal di kota, kota metropolitan ya, dan kita memiliki kelebihan, kelebihan harta ya. Subhanallah ternyata di samping kita, di sekeliling kita masih banyak orang yang fakir miskin, masih banyak orang yang kelaparan, masih banyak orang yang tinggal di bawah kolong jembatan, masih banyak orang yang tinggal di samping-samping sungai. Tentunya Ikhwani Kalau kita memiliki harta, maka jangan lupa untuk bersodakah kepada mereka. Sungguhnya terkadang mungkin 5.000 perak, 5.000 rupiah yang kita berikan kepada dia, menurut kita tidak ada harganya, mungkin bagi dia sangat bermanfaat luar biasa. Bisa menghilangkan rasa laparnya atau bisa memenuhi hajatnya. Jangan kita sepelekan. Berapa saja yang kita keluarkan kalau kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan membesarkan pahalanya bagi bagi kita. Maka ikhwan fil yang Allah yakum ya, kesempatan bagi kita yang terutama orang-orang yang memiliki kelebihan harta, maka jangan pelit karena kita tahu bahwasanya di kota-kota besar, kota-kota metropolitan banyak kehidupan apa nafsi-nafsi. Setiap orang tidak peduli dengan orang lain. Setiap orang yang dia pentingkan dirinya sendiri, yang penting saya kenyang. Bahkan tetangganya yang kelaparan dia tidak pedulikan. Apalagi rumahnya sudah dibangun tembok yang sangat tinggi, bagaimana kondisinya tetangganya tidak tahu. Jadi dia tidak pedulikan, yang penting dia sendiri kenyang dan dia sendiri kaya raya. Ini kehidupan yang uh, tersebar di kota-kota besar. Dan demikian juga terdapat di kota Jakarta. Oleh karena itu, khonifil azan ya Allah, saya ingatkan bapak-bapak dan ibu sekalian, kalau memiliki harta berlebihan berikan, harta yang tidak kita tidak tidak akan kita bawa uh, ke akhirat. Kalau kita meninggal, harta semua yang kita kumpulkan akan meninggalkan kita. Kalau kita sudah dimasukkan dalam liang lahat, tidak ada satu rupiah pun yang akan ikut bersama kita. Jangankan uang, anak istri kita pun tidak mau ikut sama kita. Anak yang kita sangat cintai, istri yang sangat kita cintai, sering tidur sama kita, tidak mau masuk dalam yang lahat bersama kita. Apalagi harta kita. Kalau harta kita banyak, bisa jadi harta kita tersebut kemudian jadi sumber pertengkaran antara anak-anak kita, ahli waris kita. Kalau kita tidak didik mereka dengan baik. Oleh karena kesempatan kita masih hidup, ya. Kalau punya harta berlebihan, berikan kepada fakir miskin. Sebelum nanti kita menyesal di akhirat kelak. Kenapa saya dulu tidak bersedekah? Kenapa saya dulu tidak memberikan fakir miskin tatkala ada yang minta-minta kepada saya? Bukankah saya telah melihat dengan kedua mata saya dia kelaparan? Bukankah saya telah melihat dengan dua mata kepala saya dia tidak memiliki baju yang baik? Tinggal di kolong jembatan, tinggal di subhanallah. Namun demikianlah, setan apa namanya? merusak hati kita menjadikan seakan-akan harta adalah segala-galanya bagi kita sehingga timbul apa sikap kepedulian sudah tidak ada dari dari hati kita wali billah demikian saja mungkin anda bisa jawab pada pertanyaan pertama ini Allah alam bisawab nah selanjutnya kita sudah menerima penelpon kembali assalamualaikum Assalamualaikum Ya silakan dari dari mana pak dari Tepet pak Iya silakan mau tanya eh, kalau kita punya uang nih mau sedekah kepada janda-janda tua dengan yatim piatu. Lah itu lebih utama yang mana, Pak? Antara janda dan yatim nah, piatu, Pak, ya. Lebih bobotnya lebih pahala bukan kita mencari eh, enggak eh, lebih diutamakan yang mana gitu loh maksud saya. Taib, terima kasih Bapak. Nah, silakan Ustaz. Eh, Allah alam bisawab ya Pak ya. Uh, saya tidak tahu mana yang lebih afdol. Mungkin kalau ada Ustaz yang Bapak bisa tanyakan tentang hadis-hadisnya. Tapi dua-duanya memiliki keutamaan. Memberi apa namanya kepada janda, demikian juga memberi kepada anak yatim semuanya memiliki keutamaan keutamaan Rasulullah telah menjelaskan keutamaan keutamanya. dan eh, kenapa kita tidak menggabungkan keduanya iya. ada orang janda kita bantu dan anak yatim juga kita eh, kita bantu ya yang penting kita ikhlas tatkala memberi terutama jika ternyata sang janda sangat membutuhkan sangat membutuhkan apa bantuan bisa jadi anak yatim memang anak yatim tapi mungkin kebutuhannya kurang oleh karena itu semakin besar pahala juga tergantung kebutuhan orang yang sedang kita kita berikan. Dan alangkah baiknya kalau kita gabungkan di antara keduanya. Kita berikan kepada anak yatim, dan demikian juga kita berikan kepada janda. Masalah pahala kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang penting kita ikhlas kala beramal. Allah alam bisawab. Nah, selanjutnya kita angkat kembali dari penelpon yang sudah masuk. Halo, Assalamualaikum. Dengan siapa dari mana, Pak? Dari Alfi dari Jakarta. Silakan, Bapak. Gimana Ustaz kabarnya? Alhamdulillah, ya? Maaf Ustaz, pertanyaan mungkin agak menyimpang dari materi. Boleh nggak tuh? Bagaimana? Silakan, silakan. ini anak mau tanya tentang istihad. Kalau di dalam agama kan ada istilah istihad gitu, pendapat para ulama itu atau fatwa-fatwa gitu. Iya. Itu kalau di dalam agama kan anak mau tanya kaitannya dengan masalah bid'ah. Kalau bid'ah kan juga dalam hal agama tapi yang sifatnya Eh, yang hal-hal yang baru atau muhdas gitu ya. Dengan istihad gimana kaitannya tuh? Kaitannya nah, antara istihad dan bid'ah nah, begitu Pak ya. Kan kan, ah, ya, antara kaitannya antara istihad dengan bid'ah ya. Ijtihad nah. Ijtihad itu pertama bisa berlaku pada perkara-perkara yang sudah ada nasnya. Misalnya ada suatu permasalahan, kemudian ada hadisnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maka para ulama terkadang berselisih pendapat tentang bagaimana memahami hadis ini. Bagaimana maksud Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Terutama jika tatkala hadis ini ternyata zohirnya seakan-akan bertentangan dengan hadis yang lain. Maka disitulah timbul ijtihad di antara para ulama, misalnya bagaimana memahami hadis ini, bagaimana mengkompromikan antara hadis ini dengan hadis yang lain. Timbullah ijtihadat, yaitu usaha-usaha para ulama untuk mengambil hukum dari hadis-hadis ini. Ini adalah salah satu majal daripada ijtihad. Oleh karena itu para ulama mengatakan banyak permasalahan yang merupakan permasalahan fikih yang merupakan permasalahan ijtihadiyah. Artinya apa? Permasalahan yang bukan uh, apa namanya uh, yang masih timbul tarik ulur di antara para ulama, masih khilaf di antara para ulama. Permasalahan-permasalahan ini namanya permasalahan ijtihadiyah. Ada juga maksud ijtihad yaitu permasalahan yang baru timbul sekarang ini yang tidak ada timbul di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya, misalnya e, masalah, misalnya bayi tabung. Tentunya di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ada bayi tabung. Demikian juga misalnya e, masalah eh, hal-hal e, yang berkaitan dengan masalah ekonomi, masalah jual beli. Banyak timbul model-model transaksi yang baru yang tidak terdapat di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Timbullah istihad dalam hal ini. Perkara baru ya. Namun sebenarnya hukumnya sudah diisyaratkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan tugas kita adalah beristihad, menganalogikan, mengkiaskan permasalahan yang baru timbul di zaman ini dengan perkara-perkara yang timbul di zaman dahulu di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya ambil contoh misalnya, ya misalnya sekarang sebagian orang mengatakan, ya, orang yang merokok, ya, mereka mengatakan bahwasanya rokok tidak haram. Kenapa tidak terdapat dalam Al-Quran? Tidak terdapat dalam sunnah. Rasulullah tidak pernah mengatakan rokok itu haram. Allah juga tidak pernah mengatakan rokok itu haram. Kita katakan memang di zaman Rasulullah tidak ada rokok. Namun Rasulullah tidak ada malboro, tidak ada gudang garam, tidak ada kretek, tidak ada. Makanya tidak ada pengharaman dari Rasulullah SAW. Namun Rasulullah SAW telah menjelaskan dalam kaidah-kaidah yang beliau beri, beliau berikan. Di antaranya kata Rasulullah SAW, la dorar wala dirar. Bahwasanya tidak boleh memberi mudarat kepada diri sendiri dan tidak boleh memberi mudarat kepada orang lain ini berlaku pada rokok. Kenapa orang yang merokok memberi mudarat kepada dirinya sendiri dan memberi mudarat kepada orang lain, orang yang mengisap asapnya. Ini jelas, ini kaidah yang Rasulullah berikan. Dalam ayat dalam ayat Allah mengatakan wa harrimu alaimul khaba'is. Dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu apa mengharamkan hal-hal yang buruk dan rokok merupakan perkara yang buruk. Oleh karena itu terkadang syariat itu ya tentunya tidak meninggalkan segala sesuatu perkara telah dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Namun tidak mesti dengan teks yang jelas. Nah, jadi kita katakan bahwasanya ijtihad dan bid'ah sama-sama berkumpul pada perkara yang baru yang tidak terdapat di zaman Rasulullah. Adapun ijtihad berlaku pada perkara-perkara yang baru yang berkaitan dengan muamalah. Suatu yang terjadi, bagaimana hukumnya? Kita perlu tahu hukumnya. Maka timbullah ijtihad. Karena tidak ada nas tegas dari Rasulullah tentang permasalahan ini. Yeah. Bahwasanya bid'ah dan ijtihad ya itu dua-duanya berlaku pada perkara yang baru yang tidak terdapat pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun ijtihad itu berlaku pada perkara-perkara muamalah yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari manusia. Contohnya di saya katakan misalnya masalah bayi tabung, masalah kondom, masalah rokok. Ini semuanya berlaku dengan perkara-perkara uh, yang baru yang tidak terdapat di zaman Rasulullah. Di sinilah timbul syihah dari para ulama untuk mengambil hukumnya bagaimana. Karena telah timbul bagaimana hukumnya kita perlu tahu, disitulah perlu ijtihad. Adapun bid'ah, bid'ah juga berkaitan dengan perkara baru, namun peribadatan yang baru. Asalnya kita tidak perlu dengan peribadatan yang baru. Kita cukup dengan ibadah-ibadah yang telah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak butuh dengan peribadatan yang yang baru seperti Maulid Nabi dan yang lainnya. Oleh karena itu, eh, bid'ah itu tercela, adapun ijtihad itu dituntut untuk dilakukan oleh para ulama. Nah, mungkin demikian saja ikhwan fillah azan ya Allah yang sampaikan karena ada ada keperluan. Insya Allah kita lanjutkan uh, minggu depan ya. Insya Allah. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.